Kemudian beliau masuk ke dalam subbab mengenai ahwalul ismil waqi'i ba'dal wawi yaitu keadaan isim yang terletak setelah wawu. Karena kita mengetahui bahwa dalam pembahasan maf'ul ma'ah, itu maf'ul ma'ah terletak setelah wawu. Sedangkan isim yang datang setelah wawu, itu nanti akan dibahas bahwa kedudukannya dalam jumlah itu belum tentu selalu sebagai maf'ul ma'ah. Namun ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-314 dan bait yang ke-315 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal atfu in yumkin bila dha'fin ahaq wan nasbu muhtarun lada dha'fin nasaq maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan jika uh, wawu yang ada dalam suatu jumlah itu memungkinkan dianggap sebagai wawu atof. Berarti isim yang datang setelah wawu tersebut itu diatofkan kepada isim sebelum wawu. Nah, jika memungkinkan kondisinya seperti itu, bila dongfin dan tidak ada pengatofan yang lemah di situ, maka ahakku, maka pengatofan tersebut itu lebih berhak. ya Atau wawu tersebut lebih berhak dianggap sebagai wawu atof, bukan wawu ma'iyah. Wan nasbu muhtarun lada do'fin nasak. Akan tetapi, jika misalnya dalam susunannya, dalam tarkib, dalam jumlah tersebut, itu ada pelemahan dari atof nasak. Artinya memungkinkan, ya memungkinkan untuk diatofkan antara isim sebelum wawu dengan atau isim setelah wawu itu diatofkan kepada isim sebelum wawu, memungkinkan. Namun pengatofannya itu adalah pengatofan yang lemah. Maka an-nasbu mukhtarun, maka pendapat yang dipilih, maka isim yang datang setelah wawu itu dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Wan nasbu in lam yajuzil atfu yajib aw ya'taqid idmaru amilin tusib. Namun jika tarkib atau susunan dari jumlah tersebut itu lam yajuzil lam yajuzil atfu. Ya, tidak memungkinkan atau tidak boleh diatofkan Ya, isim yang datang setelah wawu diatofkan kepada isim yang sebelum wawu. Tidak memungkinkan. Maka an-nasbu yajibu. Maka wajib dinasok. Ya, artinya isim yang datang setelah wawu wajib dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Awiyak idma idmaru amilin tusib. Atau pilihan yang lain, ya jika tidak memungkinkan isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada isim sebelum wawu, maka yang takit ya, niatkanlah ya, atau yakinilah bahwa ada amil yang dihapus. Ya, amil yang beramal kepada isim yang datang setelah wawu tersebut. Ya, amilin tusib. Amil yang uh, beramal kepada isim yang datang setelah wawu tersebut. Nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai dua bait ini, beliau mengatakan Alismul waqi'u ba'dal wawi imma an yumkina 'athfuhu 'ala ma qablahu. Nah, di sini mulai dirinci bahwa isim yang datang setelah wawu itu bisa jadi ya memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Ya, jadi isim yang datang setelah wawu itu bisa jadi memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Aula atau bisa juga ya isim yang datang setelah wawu itu tidak memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang sebelum wawu. Ya, jadi ada dua kemungkinan imma an yumkina atfuhu ala ma qablahu au la. Ya memungkinkan diatofkan atau tidak memungkinkan. Kemudian beliau melanjutkan fa in amkana atfuhu ya, maka jika memungkinkan ya isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu fa imma an yakuna bidhafin ya. Maka bisa jadi walaupun memungkinkan diatofkan, tetapi pengatofannya itu adalah pengatofan yang lemah. Nanti akan dibahas lemahnya itu dari sisi apa saja. Au bila do'fin atau pengatofan tersebut tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Artinya tidak ada sesuatu yang melemahkan pengatofan tersebut. Ya, jadi tadi Nah, memungkinkan isim yang datang setelah wawu diatofkan setel diatofkan ya kepada isim yang datang sebelum wawu atau bisa juga tidak. Ya, atau kalau misalnya memungkinkan isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu, maka bisa jadi pengatofannya itu pengatofan yang lemah atau juga bisa jadi pengatofannya itu kuat ya, tidak ada pelemahan di situ. Fahadihi thalathu halatin. Maka dalam pembahasan ini itu ada tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, imkanu atofihi ala lismis sabiqi. Ya. Isim yang datang setelah wawu itu memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu au nasbihi ala annahu maf'ulun ma'ahu. Atau isim yang datang setelah wawu itu memungkinkan dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Ya, berarti ada dua kemungkinan, bisa diatofkan, bisa juga dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Ya, kalau dibaca maf, dianggap maf'ul ma'ah, maka dibaca mansub. Wal aksanu. Akan tetapi untuk keadaan yang pertama ini, itu dibaca atof itu lebih baik. Ya, dibaca atof itu lebih baik. Artinya dianggap wawunya wawu atof. Dan isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada yang sebelum wawu. Nahwu, contoh dari keadaan yang pertama ini adalah ijtahadal abu wal mudarrisu fi tarbiyatil waladi ijtahadal abu wal mudarrisu fi tarbiyatil waladi. Ayah tersebut dan guru tersebut itu telah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak tersebut. Ya. Fa kalimatu al-mudarrisu yajuzu raf'uha atfan 'ala ismis sabiqi. Maka kata al-mudarrisu di sini itu boleh dibaca marfu karena diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu, yaitu al-abu. Karena al-abu itu fa'il dari ijtahada, yang dibaca marfu, maka al-mudarrisu itu karena diatofkan kepada al-abu, itu dibaca marfu juga. Wayajuzu nasbuha alal ma'iyyati. Namun boleh juga dibaca mansub karena dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Berarti dibaca ijtahadal abu wal mudarrisa fi tarbiyatil waladi. Ya, maka maknanya ya mungkin mirip ayah tersebut ya, bersungguh-sungguh bersama guru tersebut dalam mendidik anak tersebut. Wal atofu ahsanu. Akan tetapi dalam contoh ini, itu pengatofan itu lebih baik. Artinya yang lebih fasih, lebih baik, itu al-mutarrisu, itu dibaca marfu. Mengapa? Hmm. Li'annahu ala niyati takrorir amili. Ya, li'annahu ala niyati takroril amili. Karena ini diniatkan untuk mengulang amil. Alladhi yaqa'u bihi At-ta'kidul lafdhiyul ladhi yuqawwil ma'na. Ya. Al-amilil ladhi yaqa'u bihi at-ta'kidul lafdhiyu alladhi yuqawwil ma'na. Karena dengan pengulangan amil tersebut, itu terjadi penekanan secara lafat. Ya, takkid atau penekanan secara lafat yang penekanan secara lafat tersebut itu memperkuat makna. Ya, jadi kalau diniatkan mengulang amil menjadi ijtahadal abu wajtahadal mudarrisu fi tarbiyatil waladi. Jadi amil ijtahada itu diniatkan untuk diulang. Tujuannya apa? Untuk memperkuat makna. Ya, ini taukid lafzi. Apa makna yang diperkuat tersebut? Wa huwal musyarakatu fit Yaitu bekerja sama atau bersama-sama dalam mendidik anak tersebut. Kalau misalnya dibaca ijtihadal abu wal mudarrisa, yaitu hanya menunjukkan ma'iyah saja, yang menunjukkan kebersamaan. Tetapi tidak ada penekanan makna dan penguatan makna di situ. Kemudian kita lanjutkan Athaniyatu, keadaan yang kedua dari pembahasan ini, jawazul wajahaini. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Sama, yaitu boleh diatofkan, ya isim yang datang setelah wawu, itu boleh diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu, atau boleh juga dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Wan nasbu alal ma'iyati ahsanu. Tetapi untuk keadaan yang kedua ini, dibaca mansub sebagai maf'ul ma'a, itu lebih baik. Ya, lebih baik. Mengapa? Lil firori min aibin lafziyin au ma'nawiyin. Karena dengan dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah, itu jumlah tersebut akan terbebas dari aib ya lemahnya jumlah tersebut dari sisi lafzi ya dari sisi lafadznya atau dari sisi maknanya artinya apa kalau dibaca marfu itu dikhawatirkan akan ada aib ya atau kelemahan dari sisi lafadz atau dari sisi makna fal maka yang dimaksud sebagai aib lafzi itu adalah ma ya'udu ila lafzi bihasabi ma taqtadihi sina'atul i'rabi. Ya ma ya'udu ila lafzi bihasabi ma taqtadihi sina'atul i'rabi. Yaitu aib lafzi adalah aib yang kembali kepada lafat ya kepada lafat berdasarkan apa yang dituntut oleh ilmu i'rab. Ya. Jadi kita mengetahui, kita belajar ilmu nahwu, ilmu i'rab itu menuntut suatu cara membaca. Ya, kalau misalnya eh, ada suatu kemungkinan cara membaca yang kemungkinan bisa menyelisihi ya sina atul i'rab, ya kemahiran atau ilmu i'rab, maka itu dianggap sebagai kelemahan. Nahwu, contoh dalam hal ini, safartu wa isoman. Ya, safartu wa isoman. Saya telah bepergian bersama isom. Saya telah bepergian bersama isom. Fanasbu isoman ahsanu min raf'ihi. Maka dibacanya isom secara mansub itu lebih baik daripada membaca isom seba, eh, membaca isom dengan marfu. Ya, artinya isoman dibaca mansub itu lebih baik daripada dibaca isomun. Ya, dibaca marfu. Menjadi safartu wa isomun itu boleh. Namun ada kelemahan di situ, ada aib di situ. Nah, apa mengapa dibaca isoman itu lebih baik? Li'annal atfa 'ala dhamiril marfu'il muttasili bila fasilin fihi dha'fun. Karena mengatofkan suatu kata kepada domir marfu yang mutasil tanpa adanya perantaraan, itu adalah cara membaca atau cara membuat jumlah yang lemah. Ya, jadi mengatofkan suatu isim kepada domir marfu yang mutasil tanpa adanya perantaraan. Itu adalah cara membaca yang lemah dari sisi ilmu nahwu atau dari sisi yang i'rab. Ya, karena kita lihat safartu, ya, tak di situ adalah domir marfu mutasil yang bersambung dengan fiil yang dia itu kedudukannya sebagai fa'il. Kalau isomun, ya wa isomun, isomun dibaca marfu, itu berarti diatofkan kepada tak tanpa adanya perantaraan. Nah, ini adalah cara membaca yang lemah. Ada aib lafzi. Walihada hasunal atofu fi qawlihi ta'ala. Dan oleh karena itu, maka ini adalah contoh pengatofan yang baik dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diberi contoh yang boleh ya diatofkan kepada domir marfu mutasil, tapi harus ada fasilnya, harus ada perantaraannya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah. Ya wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, ya, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di surga. Ya. Maka di sini perhatikan zauju, ya zauju itu dibaca marfu. Ya, zauju itu dibaca marfu. Namun dibaca marfu ini dikatakan contoh pengatofan yang baik. Ya, mengapa fazaujuka marfu'un ma'tufun ala mahallid domiril mustatiri fi uskun. Ya. Karena zauju di sini itu dibaca marfu karena diatofkan kepada kedudukannya domir mustatir yang ada pada uskun. Yang kita tahu uskun itu fa'ilnya adalah domir mustatir. Ya, yang takdirnya adalah anta. Yang takdirnya adalah anta. Dan domir mustatir tersebut karena kedudukannya fa'il, maka dia itu marfu. Maka zauju tersebut itu diatofkan kepada kedudukannya domir mustatir tersebut. Wa anta taukidun liddomiril mustatiri. Adapun lafad anta yang ada pada ayat tersebut, itu adalah taukid kepada domir mustatir yang ada pada uskun. Nah, maka di sini lafat anta itu adalah fasil. Lafat anta adalah fasil, perantaraan. Karena ada karena di antara uskun dan wa zaujuka itu ada anta, ada perantaraan, maka zauju dibaca marfu itu adalah pengatofan yang baik, ya, bukan pengatofan yang lemah. Ini adalah contoh pengatofan yang baik karena adanya fasil. Wa mifluhu qauluhu ta'ala dan yang serupa dengan pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-24 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fadhhab an fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ya fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ya maka wahai Musa ya pergilah engkau bersama Robmu dan berperang dan berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami hanya di sini ya duduk menanti saja. Maka perhatikan robbu, ya lafat robbu di sini, itu dibaca marfu. Dan pengatofan ini, atau dibaca marfu'nya, itu karena diatofkan kepada domir mustatir yang ada pada idhab. Ya, domir mustatir yang ada pada idhab, takdirnya anta, kedudukannya fa'il fa'il itu marfu, maka robbu itu dibaca marfu. Namun mengapa ini bukan pengatofan yang lemah? Karena ada fasilnya juga. Fasilnya apa? Lafat anta. Ya anta kedudukannya sebagai taukid bagi domir mustatir yang ada pada idhab. Kemudian kita lanjutkan wa ammal aibul ma'nawiyyu ya adapun aib secara makna, ya tadi itu aib secara lafat. Nah, dan adapun aib secara makna itu maksudnya adalah fahuwallazi yarji'u ila ma yuriduhul mutakallimu minal ma'na. Yaitu aib yang kembalinya itu kepada apa yang diinginkan oleh penutur, apa yang diinginkan oleh pengucap dari jumlah tersebut dari sisi makna. Nah, itu aib maknawi. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair fakunu antum wabani abikum maka nalkul yataini minat tihali. Nah, syair ini maksudnya maka jadilah kalian dan ya anak-anak laki-laki dari ayah kalian, ya maksudnya saudara-saudara kalian, ya jadilah kalian dan saudara-saudara kalian itu sebagaimana kedudukannya seperti dua ginjal dan uh, limpa. Ya, dua ginjal dan limpa. Atau apa yang dimaksud di sini kita lihat di catatan kaki. al ini yang dimaksud dengan al ini bidom kafi dengan mendomahkan huruf kaf wa yuqalu dan juga disebut sebagai al-qulwataini ya bidhammil kafi ya al-qulwataini juga dengan mendomahkan kaf apa al-qulyataini atau al-qulwataini lahmatani hamrawani lasiqatani bi'azmis sulbi ya lahmatani hamrawani lasiqatani bi'azmis sulbi yang dimaksud dengan kuliata ini adalah dua ya, dua gumpal daging yang berwarna merah yang melekat ke tulang sulbi ya atau tulang punggung. Ya, atau juga disebut sebagai ginjal. Yang dimaksud adalah ginjal. Kemudian watihalu dan yang dimaksud dengan attihal adalah bikasri ta'i dengan mengkasrohkan huruf to adalah damun mutajammidun yaitu darah yang menggumpal yang ada di dalam tubuh yaitu yang dimaksud adalah limpa wa antum dan ucapan penyair tersebut antum taukidun wil jamiati maaf taukidun wil jamaati yaitu taukid untuk wawu jamaah yang ada pada kunu. Ya, kunu itu fa'ilnya adalah wawu jamaah. Dan antum yang datang setelah itu itu adalah taukid kepada wawu tersebut. Wal muradu biqaulihi wa abikum dan yang dimaksud oleh ucapan penyair yaitu bani abikum itu adalah al ikhwatu yaitu saudara-saudara. Wal makna dan makna dari syair ini, kunu antum ma'a ikhwa, kunu antum ma'a ikhwatikum mutawafiqina muttasilina ittisala ba'dikum bi ba'din. Ya, jadilah kalian bersama dengan saudara-saudara kalian itu saling sepakat ya saling bersatu, kemudian juga saling berhubungan sebagaimana hubungannya ya sebagian dari kalian atau dengan cara uh, berhubungannya sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain. Itu bagaimana? Kattisalil kulyataini wa qurbihima minat itu sebaiknya ya bersatu atau berhubungan dengan dekat, sebagaimana hubungan antara dua ginjal dengan sesuatu yang berdekatan dengan ginjal tersebut. Minat tihali, yaitu limpa. Karena kalau kita pernah belajar ilmu biologi, kita mengetahui bahwa antara ginjal ya dengan limpa itu letaknya berdekatan. Ya, maka hendaknya dengan saudaramu itu berdekatan, ya senantiasa berdekatan seperti ginjal dan limpa. Wa arada bihada al-hatha al 'ala taqarubi wal ikhtilafi. Ya, wa arada bihada al-hatha alat taqarubi wal ikhtilafi. Dan penyair itu dengan syair ini itu memaksudkan motivasi ya dorongan untuk ya saling mendekat antara sesama saudara dan juga saling bersatu. Nah, ini maksudnya, maksud dari penyair. Kemudian kita kembali ke atas. Faqad nasaba syairu wa bani abikum. Maka penyair itu menasabkan lafat bani yang ada pada wabani abikum. Ya, dibaca bani, bukan dibaca wabanu abikum. Ya, padahal kalau dalam contoh dua ayat tadi kan dibaca marfu. Nah, dalam syair ini itu dibaca mansub. Ala annahu maf'ulun ma'ahu. Dia dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Walam yarfa'hu bil atfi alasmikun. Ya, dan tidak dibaca marfu, ya penyair tersebut tidak membacanya marfu sebagai ya maktuf ya atau diatofkan kepada isim kun alladhi huwal wawu ya di mana isim kun tersebut adalah wawu jamaah ma'a wujudit ta'kidi bidhomiril munfasili ya ma'a wujudit ta'kidi bidhomiril munfasili ma'a wujudit ta'kidi bidhomiril munfasili padahal terdapat taukid dari wawu jamaah tersebut, yaitu domir munfasil antum. Ya kunu antum. Ya ada antum, ada fasilnya, ada taukid berupa domir munfasil antum. Maka seharusnya boleh dibaca wabanu abikum. Tetapi di sini penyair memilih untuk membaca wabani abikum. Nah, mengapa kita lihat Wan nasbu arjahu min jihatil maaf. Wan nasbu arjahu min jihatil ma'na. Ini dibaca mansub itu lebih kuat, ya, lebih rojih, lebih kuat dari sisi makna. Ya, bisa saja dibaca wabanu abikum, namun ternyata dibaca wabani abikum itu lebih kuat dari sisi makna. Mengapa? Li'anna raf'a yadullu ala anna bani abihim ma'muruna bi an yakunu ma'ahum fi makanin yushbihu makanal kulyataini minat tihali. Karena apa? Kalau misalnya dibaca marfu yang menjadi fakunu antum wabanu abikum dibaca marfu itu ya dulu ala kalau dibaca marfu itu menunjukkan bahwa Bani Abihim, yaitu saudara-saudara laki-laki mereka, itu juga masuk dalam objek perintah. Ya, masuk dalam objek perintah kuno. Ya, masuk eh, masuk ke dalam sasaran perintah. Ya, sasaran perintah. Bi an yakunu ma'ahum fi makanin yushbihu makanal kulyataini minabtihali. Ya, yaitu perintah untuk bersama dengan saudara-saudaranya pada suatu kedudukan yang menyerupai kedudukan antara dua ginjal dengan limpa, artinya kedudukan yang dekat. Kama annahum hum ma'muruna bidzalika aidon. Maka seolah-olah ya sebagaimana bahwa si saudara-saudaranya juga itu diperintahkan untuk ya bersatu untuk terus berdekatan. Walaisa dzalika muradan padahal bukan itu maksudnya. Ya contohnya misalnya ada lima bersaudara. Ya lima bersaudara. Mungkin lima bersaudara ini kurang rukun. Namun yang menyebabkan tidak rukun itu mungkin hanya tiga orang. Ya hanya tiga orang. Nah kemudian mungkin mungkin seorang paman ya atau seorang saudara itu menasihati hanya tiga orang saja dari lima orang tersebut. Ya, bahwa kalian harus rukun dengan saudara-saudaramu, yaitu dengan dua orang yang lain. Nah, padahal dua orang tersebut tidak diperintahkan untuk rukun karena mereka tidak ada masalah sebetulnya. Ya, maka itu maksudnya seperti itu. Kalau dibaca marfu, seolah-olah lima-limanya itu diperintahkan. Padahal yang diperintahkan sebetulnya hanya tiga saja wa innama muraduhu amrul mukhatabina wahdahum. Dan yang menjadi maksudnya itu hanyalah memerintahkan kepada lawan bicara. Ya, lawan bicaranya saja yaitu antum. Ya, contohnya hanya tiga orang tadi. Sedangkan dua orang yang lain tidak diperintahkan. Yang diperintahkan hanya lawan bicara yang dinasihati. Bi an yakunu ma'abani abihim kalkuliata ini minat tihali ya supaya mereka itu dengan saudara-saudara dari ayah mereka, eh, maaf, anak-anak laki-laki dari saudara mereka, berarti maksudnya saudara-saudaranya, itu dekat seperti ginjal dengan limpa. Wahada la yatimmu illa bin nasbi alal ma'iyyati. Maka kalau maksudnya seperti itu, ya, itu tidak akan bisa terlaksana, melainkan dengan membaca mansub bani tadi. Ya, dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Kalau dibaca marfu, banu abikum, itu kelima-limanya diperintah. Tetapi kalau dibaca wawu ma'iyah, ya, atau dibaca maf'ul ma'ah, itu berarti yang diperintah hanya lawan bicaranya, yaitu misalnya tiga orang tadi. Ya, semoga dapat dipahami. Kemudian ats satu keadaan yang ketiga dari pembahasan ini yaitu imtina ul atofik Yaitu tidak memungkinkan isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Tidak memungkinkan, ya terlarang untuk diatofkan. Wawu nasbi dan wajib dibaca nasab. Ya, jadi isim yang datang setelah wawu itu wajib dibaca nasab. Imma alal ma'iyyati inistaqamal makna, ya bisa jadi dibaca mansub itu sebagai maf'ul ma'a, jika memang maknanya itu konsisten. Ya, maknanya itu konsisten sebagai maf'ul ma'a. Wa imma ala ghairiha in lam yastaqim. Ya, atau bisa juga dibaca mansub, tetapi bukan sebagai maf'ul ma'ah. Yang misalnya mungkin maf'ul bih ya atau dibaca maf'ul yang lainnya. In lam yastaqim jika tidak konsisten maknanya. dzalika man'an li fasadin lafdhiyyin au ma'nawiyyin Ya, mengapa pengatofan itu dilarang, ya imtina'ul atfi, atau atof itu dilarang? Karena kalau misalnya dibaca atof, itu ada kerusakan ya, kerusakan dalam jumlah tersebut dari sisi makna atau dari sisi maaf dari sisi lafat atau dari sisi makna. Maka kemudian beliau melanjutkan famithalu famithalu wujubin nasbi 'alal ma'iyyati limani'in lafdhiyyin yamna'ul atfa. Maka contohnya itu wajib dibaca mansub, ya isim yang datang setelah wawu itu wajib dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah karena adanya penghalang, ya penghalang untuk dibaca marfu, penghalangnya adalah penghalang lafzi. Ya, penghalangnya adalah atau pencegah atau penghalangnya berupa pencegah lafzi. Yang pencegah tersebut itu ya mencegah untuk dibaca eh, atau dianggap sebagai atof. Ya, wawunya itu tidak boleh dianggap sebagai wawu atof. Contohnya apa? Kata betulaka wa kholidan. Saya telah menulis untukmu dan juga kholid. Ya, kata betulaka wa kholidan. Saya telah menulis untukmu dan kholid. Fayajibu nasbu kholidan. Maka wajib menasabkan khalidan ala annahu maf'ulun ma'ahu karena lafat khalidan itu adalah kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah wala yu'tafu bil jarri 'alal kafi dan tidak boleh diatofkan kepada domir kaf ya domir kaf yang majerur karena huruf lam berarti apa tidak boleh dibaca kata betulaka wa kholidin, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dibaca kata betulaka wa kholidin. Harus dibaca wa kholidan. Mengapa li annahu la yu'tafu 'ala dhamiril majruri illa bi i'adatil ma'al ma'tufi. Karena tidak boleh ya, mengatofkan suatu isim kepada domir yang majerur ya, domir yang majrur karena huruf jar, kecuali dengan mengulang, ya, mengulang huruf jar tersebut bersama maktufnya. Artinya apa? Huruf jarnya itu harus diulang. Kalau huruf jarnya tidak diulang, itu kholidan tidak boleh diatofkan kepada kaf, tidak boleh. Bolehnya itu kalau huruf jarnya diulang. Kalau diulang seperti apa? Fatakulu, maka engkau katakan, Kata betulaka wa li kholidin. Ya, kata betulaka wa li kholidin. Saya telah menulis bagimu dan bagi Khalid. Kalau huruf jarnya diulang, maka boleh dibaca majerut. Kemudian wa mithal wujubin nasbi limani'in ma'nawiyin dan contoh wajibnya dibaca mansub ya karena adanya pencegah atau penghalang dari sisi makna yamna'ul atofa, yang penghalang atau pencegah tersebut itu menghalangi atau mencegah pengatofan. Kalau tadi dari sisi laf lafat, ini dari sisi makna. Contohnya apa? Sarohisyamun wal bahro. Sarohisyamun wal bahro. Hisham telah berjalan melintasi lautan. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mengiringi atau di tepi lautan. Fayajibu nasbu al-bahro. Maka wajib al-bahro itu dibaca mansub alal ma'iyati sebagai maf'ul ma'ah. Mengapa? Atau masih ada lanjutannya. Wala yu'tofu birrof'i ala maqablahu. Dan tidak boleh diatofkan, kemudian dibaca marfu, karena diatofkan kepada yang sebelumnya. Tidak boleh dibaca sarohisyamun wal bahru. Ya, tidak boleh. Harus dibaca sarohisyamun wal bahru. Mengapa? Li'annal atofa ala niyati takroril amili. Karena pengatofan itu pasti diniatkan dengan mengulang amil. Walayasihu an yuqala sarol, sarol bahru. Padahal tidak sah atau tidak memungkinkan untuk dikatakan sarol, sarol bahru. Ya, lautan tersebut telah berjalan. Ya kan tidak mungkin mengatakan sarol hisyamun wa sarol bahru. Ya, itu tidak mungkin karena lautan tidak bisa berjalan. Maka karena rusak dari sisi makna, maka wal bahro al bahro harus dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya, kalau itu memungkinkan berjalan, di tepi lautan atau mengiringi lautan. Kemudian beliau melanjutkan wa mithalun nasbi ala ghairil ma'iyati. Dan contoh yang mansub dibaca mansub tapi bukan sebagai maf'ul ma'ah. Ya bi taqdiri fi'lin munasibin. Namun dengan mentakdirkan ada fi'il yang sesuai. Contohnya apa? Hadarat duyufu fa'akalu ta'aman hmm. hadarat duyufu fa'akalu ta'aman syahiyan ya hadarat duyufu fa'akalu ta'aman syahiyan wa ma'an azban tamu-tamu tersebut telah hadir ya maka kemudian mereka makan makanan yang lezat dan air yang manis Ya fa'akalu ta'aman syahiyyan bama'an adzban. Maka mereka makan makanan yang lezat dan air yang manis. Fayajibu nasbu kalimati ma'an. Maka wajib memansubkan kata ma'an di situ. Bifi'lin mahdhufin munasibin. Ya, yaitu di, dia mansubnya yang menasobkannya adalah fiil yang dihapus, dan fiil tersebut adalah fiil yang sesuai. Wat takdiru dan takdir dari fiil yang dihapus tersebut adalah wasyaribu. Ya wasyaribu, berarti takdirnya hadorat duyufu fa'akalu to'aman syahiyan wa syaribu ma'an azban. Ya fa'akalu to'aman syahiyan syaribu ma'an azban. Ya, jadi takdirnya telah hadir para tamu tersebut, maka mereka makan makanan yang lezat dan minum minuman yang manis. Wala yasihun nasbu alal ma'iyati. Maka ma'an itu tidak boleh dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Mengapa? Li'adamil musyarokati fizzamani karena tidak ada kesamaan dari sisi waktu. Mengapa tidak ada kesamaan dari sisi waktu? Li'annal insana la yashrabul ma'a waqta tanawulit ta'ami. Karena yang namanya manusia itu tidak minum air bersamaan dengan waktu menyantap makanan. Kan ya normalnya, ya normalnya manusia itu antara makan dan minum itu bergantian. Makan dulu Ya, kemudian mungkin agak seret ya atau agak haus, kemudian minum. Setelah minum kemudian makan lagi. Waktunya berbeda. Maka tidak boleh itu menggunakan wawu ma'inya, tidak boleh karena secara waktu berbeda. Kemudian wala yasihul atfu. Kemudian dari sisi lain tidak boleh diatofkan li'annal ma'a la yukalu karena air itu tidak dimakan. Kalau misalnya fa'akalu to'aman syahiyan wa ma'an azban itu diatofkan, maka niatnya mengulang mengulang amil menjadi fa'akalu to'aman syahiyan wa akalu ma'an azban dan mereka makan minuman yang manis. Padahal minuman itu tidak dimakan tetapi diminum. Kira-kira itu maksudnya. Wa ila al halati thalathi maka kepada tiga keadaan yang disebutkan di atas, asyara biqaulihi. Ibnu Malik rahimahullah taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau. Tetapi kita lihat catatan kaki. Kan yang disebutkan hanya tiga, tiga keadaan. Ya, baqiyah halatun rabi'atun. Akan tetapi sebetulnya masih ada keadaan yang keempat. Apa itu? Wahiyya wujubul atafi wamtina'un nasbi 'alal ma'iyati yaitu suatu keadaan di mana wajib diatofkan wajib diatofkan artinya isim yang datang setelah wawu itu wajib diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu kemudian wamtina wamtina'un nasbi dan terlarang untuk dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah Kapan itu wadzalika idza kana al-fi'lu au ma yushbihuhu yastalzimut ta'adduda yaitu ketika fiil ya, atau yang serupa dengan fiil yang ada pada jumlah tersebut itu konsekuensinya atau dia memerlukan fa'il yang berbilang ya artinya fa'ilnya itu harus diulang harus lebih dari satu nahwu contohnya ittafaqa sahibul muassasati wal amilu. Ya telah bersepakat pemilik dari perusahaan tersebut dan pegawai tersebut. Ya. Maka perhatikan fiil ittafaqa. Ya ittafaqa itu sepakat. Yang namanya sepakat itu harus lebih dari satu orang. Tidak mungkin seseorang sepakat dengan dirinya sendiri. Pasti yang sepakat itu si A dan si B. Artinya perlu paling tidak dua fa'il harus berbilang. Maka saat seperti itu tidak boleh dibaca khibul muassasati wal amila, tidak boleh. Ya harus dibaca wal amilu, harus diatofkan. Au yujadu fil ma'iyata. Atau ada sesuatu ya atau kapan itu wajib dibaca atau wajib diatofkan dan tidak boleh dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah itu ketika terdapat sesuatu yang melarang atau menghalangi adanya makna ma'iyah. Nahwu contohnya, hadara isamun wa hisyamun qablahu. Telah hadir isom dan telah hadir Hisham, tapi Hisham itu datangnya sebelumnya. Ya, jadi telah hadir isom Kemudian Hisham itu juga telah hadir tapi sebelumnya, ya sebelum Isam. Berarti apa? Waktunya tidak sama, ya. Jadi Hisham datang duluan baru Isam. Kalau tidak bersama tidak boleh dibaca uh, sebagai maf'ul ma'ah karena ma'iyah itu artinya secara bersama. Fafil awali la yatahaqqaqu ma'nal fi'li illa bil fa'ilil muta'ad untuk contoh yang pertama, yaitu sahibul mu'assasati wal amilu, itu tidak akan mungkin terwujud makna dari fi'il, yaitu ittafaqo, melainkan dengan pelaku yang lebih dari satu. Ya, karena tadi yang namanya sepakat itu harus paling tidak antara dua pihak, tidak mungkin satu pihak itu sepakat. Ya, karena itu harus dibaca marfu sebagai ma'tuf kepada sahibu. Kemudian fasara ma ba'dal wawi umdatan. Ya maka yang datang setelah wawu yaitu al-amilu itu umdah. Ya masih umdah atau inti dari jumlah, masih berupa fa'il. Kalau umdah itu harus ada. Wa adapun yang kedua yaitu contoh hadara Isamun wa Hisyamun qablahu la tumkinul ma'iyyatu. Itu tidak memungkinkan dibawa kepada makna ma'iyyah. Mengapa bisa babi wujudi kalimati qobla? Karena adanya kata qobla di situ. Kalau qobla berarti waktunya tidak bersamaan. Wa qad asyartu lihada fi syarhit ta'rifi. Dan sungguh saya telah mengisyaratkan hal ini pada penjelasan di bagian definisi, ya, artinya yang sebelumnya. Kemudian kita kembali ke atas, asyara bi qaulihi, ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau wal atfu wal atfu in yumkin bila bil dhafin ahak, ya. Wal atfu in yumkin bila da'fin ahak ila akhirih. Ai maksudnya idza amkana al-'athfu 'ala ismi sabiqi bila da'fin apabila memungkinkan mengatofkan isim yang datang setelah wawu kepada isim yang datang sebelum wawu bila da'fin tanpa ada kelemahan di situ fahuwa ahaqqu minan nasbi 'alal ma'iyati maka lebih berhak diatofkan seperti itu daripada dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Wa yukhtarun nasbu alal ma'iyyati akan tetapi dipilih ya isim yang datang setelah wawu itu dipilih dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah idza tarattaba 'alan nasqi dha'fun. Ya idza tarattaba 'alan nasqi dha'fun. Apabila dalam pengatofan ya atof nasak tersebut itu ada dongfun, ya ada konsekuensi pelemahan. Ya artinya kalau dibaca diatofkan itu konsekuensinya ada kelemahan di situ maka yuktarun nasbu dipilih dibaca mansub. Apa yang dimaksud dengan atof nasak wan nasku huwal atfu bil harfi. Atof nasak adalah pengatofan dengan huruf kalwawi awil fa'i seperti huruf wawu atau huruf fa. Amma idza lam yumkinil atfu adapun jika tidak memungkinkan ya dibaca atof atau dianggap sebagai atof terhadap yang sebelum wawu fa innahu yajibun nasbu 'alal ma'iyati maka wajib dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah au ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhufin atau bisa juga dianggap sebagai maf'ul bagi fiil yang dihapus. Sebagaimana yang telah dicontohkan tadi. Wallahu a'lamu. Maka ini adalah akhir dari pembahasan maf'ul ma'ah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.